Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Amma ba'd. Qawluhu di dalam hadis disebutkan ucapannya wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Tiga orang ini disebut oleh Nabi dalam doanya. Dan inilah anak. Wa kali li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. Yang demikian karena mereka adalah tokoh-tokohnya musyrikin yauma Uhud. Hum wa Abu Sufyan ibn Harb. Mereka dan Abu Sufyan ibn Harb. Ternyata doa Nabi ketika itu tidak dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa dengan ilmu atau dengan sesuatu perkara yang mengajarkan kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa laka minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum. Apakah aku akan menakdirkan mereka bertaubat atau mereka diadab? Fataba alaihim. Ternyata subhanallah Allah takdirkan mereka bertaubat. Fa aslamu. Mereka masuk Islam. Wahasuna islamuhum. Dan bagus Islamnya. Bukan main-main. Sungguh-sungguh serius. Wa fi kulli ma'na syahadat Allah ilaha illallah. Dan ini semua menunjukkan kebenaran makna syahadat la ilaha illallah. Benar-benar ilah cuma Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yang namanya ilah yang memiliki segala sesuatu hanya Allah. Benar-benar yang namanya ilah yang menakdirkan sekehendaknya, yang fa'alun lima yurid, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasul bukan Tuhan, bukan ilah. Beliau utusan, beliau hamba, beliau makhluk yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang pilihan sebagai Rasul yang mulia. Tetapi tidak bisa menentukan takdir. Tidak bisa menentukan takdir apalagi manusia-manusia yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan takdir kecuali Allah sendiri dengan kehendaknya. Ini makna la ilaha illallah. Alladhi lahul amru kullu. Yang miliknya lah segala urusan. Hanya milik Allah. Yahdi man yasha bifadlihi wa rahmatihi. Allah memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya dengan fadilahnya, dengan rahmatnya. Wa yudhillu man yasha dan Allah menyesatkan sekehendaknya bi'adlihi wa hikmatih dengan keadilannya dan hikmahnya. Maka man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Itu selalu diucapkan setiap mukaddimah khutbah, mukaddimah ceramah, mukaddimah kajian, selalu diucapkan. Mayyahdillah fala mudillalah, wa mayyudlil fala hadiyalah. Maknanya, Hidayah dan kesesatan, hidayah wal ghawayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Subhanahu wa taala. Wa fi hadha min al-hujaj wal barahin ma yubayyin بطلان ma ya'taqiduhu عباد القبور fil awliya. Maka di sini dengan ayat dan hadis-hadis ini ada hujajun, ada hujah-hujah, Wal barahin. Ada bukti-bukti. Yang menjelaskan batilnya apa yang diyakini oleh para penyembah-penyembah kubur tentang para wali. Terbatalkan semuanya. Terbatalkan semuanya keyakinan-keyakinan para penyembah kubur terhadap para aulia. Ada yang menyatakan wali-wali kutub itu ada empat penjuru di timur, di barat, di utara dan di selatan dan wali-wali kutub ini ikut mengatur alam semesta. Astagfirullah. La ilaha illallah. Enggak ada ilah kecuali Allah, la rabba siwa. Enggak ada Rabb yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meyakini pula bahwasanya Abdul Qadir Jailani bisa menentukan dan bisa mengatur kematian muridnya. Fahada aydan. Ini juga sama. Kita katakan la ilaha illallah. Abdul Qadir Jailani bukan ilah. Walaupun beliau ulama. Walaupun beliau alim. Beliau bukan Tuhan. Bukan ilah. Gak bisa menakdirkan. Kalau Allah takdirkan kun fayakun. Maka dia gak bisa protes. Apalagi marah sama pencabut nyawanya. Gak bisa. Karena penyebut nyawa ini hanya melaksanakan perintah Allah. Apa kata Allah tentang para malaikatnya? Yaf'aluna mayu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Katanya konon dongengnya. Muridnya mati marah. Kenapa dimatikan tanpa izin saya? Dikejar itu malaikatnya. Sampai rebutan keranjang. Keranjang roh ini tadi. Akhirnya tumpah sehingga semua yang mati hari itu hidup lagi. Ini bin azakumullah. Kadzab, kadzab, kadzab. Maka buku Manakib Abdul Qadir Jailani sesat dan menyesatkan. Jangan dibaca. Kisah-kisahnya mengerikan. Menganggap beliau seperti Tuhan, seperti ilah. Bisa menciptakan, bisa menentukan, bisa menakdirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak ada ilah kecuali Allah, enggak ada Abdul Qadir, enggak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan alam semesta dan menentukan segala sesuatu. Demikian pula yang meyakini <clears throat> bahwasanya wali-wali itu sami'un alim. Walinya di mana? Dia memanggilnya di sini. Walinya di seberang lautan sana. Ya wali fulan, ya habib fulan. Kamu ngomong sama siapa? Sama Habib Fulan, Wali Fulan. Mana dia? Sudah meninggal. Di mana dia? <coughs> Kuburannya. Alhamdulillah. Kuburannya ada di sana. Di seberang lautan sana. Oh jadi kamu anggap bahwa dia itu sami'un alim. Maha mendengar, maha mengetahui. Kamu bicara dimanapun dia dengar gitu. Wah ada ilah lain bersama Allah. Ailahun Allah. Apakah ada ilah lain bersama Allah? La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Ta'ala. Wali-wali itu manusia. Sudah mati, ya in kata amaluh. Sudah selesai. Nabi ketika berkata, Ida mata Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Apakah dikecualikan? Kecuali wali-wali begitu? Tidak ada. Ibnu Adam. Semua turunan Adam. Lah walimu tadi itu turunan Adam bukan? Atau turunan lain barangkali? Kalau turunan Adam, sama. Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu. Terputus amalannya. Tidak lagi bisa berbuat, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa menambah kebaikan dan kebaikan, tidak bisa. Terputus amalannya sudah. Kalau dia masih bisa membantu yang hidup, membantu si fulan, membantu si fulan, menyampaikan doanya si fulan, mengantarkan yang ini, berarti dia masih dapat pahala terus, masih bisa beramal. Tidak bisa. In Inqata'a amaluhu kata Nabi. Terputus amalannya. Qala dikatakan maka ini sebagai bantahan. Hadis ini, riwayat ini, kejadian ini sebagai bantahan. Nabi saja Allah katakan laisa laka minal amri syai. Apalagi selain nabi. Enggak ikut campur dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bal fi tawaghit min annahum yantafi'una min du'ahum, man da'ahum. <coughs> Alhamdulillah. Demikian pula mereka meyakini pada tohut tohut. Kadang-kadang mereka meyakini khurafat tadi pada wali-wali. Yang benar-benar wali. Kadang-kadang. <coughs> Alhamdulillah. Pada orang yang sama sekali bukan wali. Tapi tohut, Tokoh-tokoh sesat. Tokoh-tokoh kafir bahkan. Atau orang gila. Atau syaitan itu tawud. Atau dukun-dukun. Mereka meyakini bahwa siapa yang meminta dan berdoa kepada mereka akan dikabul. Berarti kamu anggap mereka itu mujibu da'awat. Mengabulkan atau maha mengabulkan doa. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Wa yamna'una man lada bihimahum. Wa yamna'un dan bisa melindungi Orang yang berlindung kepadanya meyakini bahwa wali-wali tadi bisa melindungi orang yang berlindung kepadanya. Fasubhana man kha man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara mereka dengan pemahaman Al-Qur'an. Dan ini keadilan Allah Subhanahu wa taala alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbih yang kadang memisahkan seorang hamba dengan hatinya Wabihi al-haul wal quwah. dan dengan Allah lah kita mendapatkan kekuatan dan daya upaya tanpa Allah kita tidak memiliki apa-apa la wa la quwata illa billah Baiklah, huna barakallahu fikum. <coughs> Tafadzalu kalau ada pertanyaan silakan.